Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia sahabat Ras FM Masih dalam acara Sahabat dan Solusi Setiap hari Selasa pagi Jam 8 sampai dengan jam 9 Bersama saya Ustadz Reza Syarif Pagi ini kita ada sebuah edisi spesial Saya katakan spesial karena Narasumber yang kita undang Bukan sembarang narasumber dan ini khusus beliau datang dari Cirebon. Bersama beliau nanti kita akan membicarakan bagaimana Islam yang hadir ke tengah umat manusia ini bisa memberikan sebuah solusi terhadap semua problematika dan permasalahan umat, baik dalam skala individu, rumah tangga, bisnis, bahkan kehidupan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa setiap manusia itu tidak bisa lepas dari 3K, kelemahan, kelupaan, dan keterbatasan. Justru itulah Islam hadir di tengah-tengah umat Islam dan secara umum kepada umat manusia memberikan satu solusi terhadap semua problem yang dihadapi oleh kita. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba Allah harus selalu berupaya dan berikhtiar mencari solusi dari semua masalah itu. Sahabat Rasa FM, Sebagaimana yang sudah kita pahami selama siaran dalam Sahabat dan Solusi, kita punya satu tagline, kita punya satu semboyan dan punya satu moto yang kita yakini bersama bahwa sukses itu penting, tetapi menjadi bahagia jauh lebih sukses. Karena kita hidup bukan sekedar menjadi orang sukses, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang bahagia. Dan insya Allah bersama saya pada pagi ini adalah seorang ustadz Kenapa saya sebut ustadz? Karena beliau memang guru dalam masalah ilmu, khususnya ilmu yang terkait dengan masalah fikih dan syariah. Beliau lulusan daripada Universitas al ahgaf di Yaman, Hadramaut. Dan tidak kurang selama 14 tahun beliau berguru dengan para ulama-ulama di sana, belajar secara mendalam tentang keislaman, kemudian beliau kembali ke Indonesia membangun sebuah pesantren. Berarti beliau juga seorang kiai. Beliau memimpin sebuah pondok pesantren yang dinamakan oleh beliau Al-Bahja. Ya, kenapa disebut Al-Bahja nanti kita akan dengarkan dari langsung dari beliau. Kemudian masyarakat Cirebon semacam sudah memberikan satu eh, gelar atau panggilan kepada beliau ini dengan istilah Buya. Kita dulu ingat di Indonesia pernah muncul seorang pemimpin umat yang bernama Buya Hamka. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di Ras FM ini bersama dalam acara Solusi dan Sahabat. Sahabat dan Solusi ini benar-benar menjadi buya yang selanjutnya yang sejuk dalam memberikan jawaban-jawabannya, bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan sehingga yang ada dalam masyarakat selalu ketenangan, tidak ada keributan. Assalamualaikum Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri-santri di pesantren Al-Bahja? Alhamdulillah, Alhamdulillah atas doa Ustaz Reza dan juga para pendengar sahabat Ras FM. Biarpun belum saling mengenal akan tapi umat Islam itu hatinya sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biarpun tidak saling berkenal nama akan tapi indahnya di dalam Islam itu doa sudah selalu diberikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Barangkali ini adalah permulaan kalimat yang yeah. Ustaz Teresa sampaikan tentang keindahan Islam. Keindahan Islam itu maknanya adalah bagaimana kita mewujudkan keindahan kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal sekalipun. Baik bu ya jadi memang ini sebuah kata yang menarik untuk kita angkat pada pagi ini adalah indahnya dakwah Islam terhadap umat. Bu ya, ini kita melihat di dalam kondisi masyarakat kita saat ini, saya tidaknya ada mencatat lima agenda penting umat yang harus di dijawab dan harus diberikan solusi sesuai dengan ajar kita, sahabat dan solusi. Yang pertama adalah krisis kepemimpinan. Betapa umat sekarang dibingungkan. Ya, sebentar lagi akan ada pesta demokrasi, ya. di mana masyarakat diminta untuk memilih calon-calon pemimpinnya, baik itu di bidang legislatif ataupun eksekutif. Sebenarnya bagaimana sih eh, pandangan Islam di dalam masalah kepemimpinan? Bagaimana Islam memberikan solusi terhadap krisis kepemimpinan yang ada? Kemudian yang kedua Bu ya, saya mencatat juga kondisi persatuan umat bahwa harus diakui Indonesia adalah komunitas masyarakat muslim yang terbesar di dunia. Jumlahnya 100 hampir lebih di atas 100 juta. Kenapa dengan jumlah yang sebegitu hebat tetapi paling sulit untuk menyatukan di antara mereka. Bagaimana Islam memberikan solusi, memberikan jawaban terhadap problem ini. Kemudian yang ketiga adalah problem kesejahteraan. Kemiskinan terjadi di mana-mana, baik kemiskinan secara finansial maupun kemiskinan dari sisi sosial. Yang keempat, juga persoalan masalah pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan adalah tempat dilahirkannya sumber daya manusia yang unggul. Tapi kenyataannya harus mengurut dada nih kita nih Bu ya. Alumni-alumni pendidikan tingkat tinggi bahkan termasuk yang berkelas strata satu atau sarjana tidak mampu memberikan satu solusi terhadap persoalan umat. Dan yang kelima yang tidak kalah penting adalah disharmoni dalam rumah tangga. Banyak sekali percekcokan di antara suami dan istri sehingga ini berdampak kepada kualitas anak-anak. Jadi ada lima poin nih, ya mungkin bisa memberikan satu gambaran di mana sih letak indahnya Islam dalam soal kepemimpinan, kemudian persatuan umat, kesejahteraan, pendidikan dan rumah tangga. Silakan bu ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karimir ra'ufir rahimil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Islam berkenaan dengan kepemimpinan sungguh sesuatu hal yang sangat dikedepankan termasuk kewajiban besar bagi umat Islam adalah memilih pemimpin yang baik akan tetapi Kalimat mencari pemimpin yang baik ini sering digunakan oleh semua atau hampir setiap orang untuk sebuah kepentingan. Hanya kita perlu membuat satu kaidah. Kaidah mencari pemimpin dan kaidah mengambil sebuah kepemimpinan. Kaidah ini kita ambil dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah ini bisa disimpulkan dalam satu makna. Tujuan baik seperti apapun kalau cara yang ditempuh tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuan yang mulia seperti apapun. Akan tapi kalau diambil dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Barangkali akan kita sederhanakan dalam satu misal, ingin membangun masjid, menggerakkan preman untuk merampok. Lihat tujuannya adalah membangun masjid. Membangun kepemimpinan pun sama. Hmm. Ya, tujuannya baik seperti apapun, tapi jika cara yang diambil tidak benar, maka sesungguhnya tidak akan sampai kepada tujuan. Tetapi sebaliknya, jika kita ingin menggapai satu tujuan yang mulia dengan cara yang benar, ketahuilah, biarpun kita belum sampai kepada tujuan, Allah sudah memberikan pahala. Barangkali ini yang harus ditanamkan kepada orang yang ingin menggaih, meraih sebuah kepemimpinan. Kemudian lihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau memulai berdakwah, indahnya dakwah beliau adalah bukan dakwah main gilas, bukan dakwah memanfaatkan, saat itu Nabi Muhammad perlu dukungan, perlu bantuan. Lihat ditawarkan oleh masyarakat kafir Mekah waktu itu, "Wahai Muhammad, jika engkau mau wanita cantik dan harta melimpah ruah, akan aku beri, tapi berhentilah engkau. Jangan engkau mengumandangkan dakwahmu." Kalau kita berpolitik di zaman ini, kita ambil kepemimpinan dulu, nanti mau berdakwah, kan begitu. Kalau kita pakai prinsip politik zaman ini, hmm. saya akan menjadi apa dulu, baru nanti saya hmm. berdakwah. Lihat Nabi Muhammad ditawari harta melimpah ruah, hmm. wanita tercantik, pikirannya bukan pikiran berpolitik kotor, akan tapi lihat Nabi Muhammad berkata tidak. Aku tidak akan menerima harta yang kau berikan dan pilihan wanita cantik pun tidak. Karena prinsip dakwah itu adalah ketulusan kejujuran. Tidak ada dakwah di dalam meraih kepemimpinan dengan dusta dengan kemunafikan, dengan Walaupun culas. Saat itu Bu ya, kalau seandainya dia bisa ambil kekuasaan, sebenarnya dia bisa Kalau lakukan. seandainya Nabi Muhammad mau ngambil bakal dikasih. Ya. Seperti apapun dan setelah itu tinggal berdakwah. Ya, inilah yang harus perhatikan contoh. Hmm. Jadi menjadi pemimpin pun harus mempunyai watak seperti inilah. Nabi hmm. Muhammad. Jadi bukan jangan sampai kita ini terbuai oleh keinginan-keinginan tersembunyi di hati kita. Bahasa kita adalah ingin mem mem membesarkan umat, ingin mengangkat umat akan tapi barangkali terbetik di hati kita sesuatu yang tersembunyi. Maka sebaik-baik orang adalah mencermati dirinya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah menyebutkan, kalau ada orang minta-minta kepemimpinan jangan dikasihkan. Hmm. Subhanallah. Maknanya apa? Di saat mereka rakus, haus kepada kepemimpinan, ini sadar pertanda bahasanya ada apa di balik itu. Iya, ada kaitan dengan surah di dalam Al-Qur'an yang mengatakan surat At-Taubah ayat 105, wa kulli malu fasarallahu amalakum. Nah, ya. Walil mu'minin, walil rasulihi, walil mu'min. Nah, itu kaitannya ke sana. Kaitannya itu dalam segala hal, termasuk di dalam kita meraih kepemimpinan pun, Anda berjuanglah. Berjuang Bukan harus. pada hasil. Bukan. Tapi proses. Tapi memang Allah akan menilai perjuangan. Hasil itu Allah. Bahkan sebagian kekasih Allah berjuang dan berdoa, "Ya Allah, tampakkan hasil perjuanganku setelah aku mati." Kenapa? Takut di saat ditunjukkan oleh Allah perjuangannya di saat hidup akan berubah menjadi sombong, hmm. merendahkan orang lain. Jadi intinya hidup ini adalah berjuang. Berjuanglah dan berjuang. Adapun nanti hasilnya atau berhasil atau tidak ini Allah yang atur. Ya, yang penting kita mendapatkan pangkat di hadapan Allah nanti. Jadi bukan harus saya menjadi seperti ini, tidak. Saya berusaha. Kita berusaha dengan cara yang benar. Tadi kita kami ingatkan tujuannya baik, caranya benar biarpun kita tidak mendapatkan kepemimpinan sudah mendapatkan. maka sudah mendapatkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi <clears throat> cerita politik juga di dalam meraih kepemimpinan. Kalau tadi siapapun yang ingin menjadi pemimpin hendaknya menengok cerita Rasulullah ini. Adapun bagi kita yang saat ini dibingungkan dengan calon-calon kita, kepada siapa kita harus memilih? Hmm. Barangkali kita akan mengambil satu cerita sederhana. Oke, Bu ya sebelum cerita Baik. ini dilanjutkan, hmm. kita akan break sebentar. Baik. Kita akan sambung setelah pesan-pesan. Sahabat Ras FM dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di kawasan Jabodetabek, kita masih bersama Buya Yahya di dalam edisi spesial Sahabat dan Solusi. Kita tengah membahas tentang indahnya dakwah Islam di tengah-tengah umat. Buya tadi ada satu cerita yang uh, terputus. Bagaimana kita bisa memberikan satu gambaran bahwa dakwah Islam itu begitu indah dalam soal kepemimpinan sekalipun. Baik. Di dalam hal memilih, tidak cukup kita memilih figur yang saat ini sudah terkenal baik Barangkali kisah Sayyidina Uthman bin Affan sendiri yang saat itu hmm. adalah diliputi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya, Kemudian ada sebuah kisah Harun al-Rashid yang sudah berusaha untuk bijak, adil dan sebagainya. Suatu ketika ziarah ke kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu di sampingnya ada Imam Ali Zainal Abidin, hmm. Ibn Husin, Ibn Ali, hmm. cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu Harun al-Rashid itu karena dia beliau adalah dari Abbasi. Hmm artinya keturunan Sayyidina Abbas. Biasa, orang bermanja-manja nasab itu bagus dengan Rasulullah. Hmm. Yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, ha ana ibnu ammika kajja. Ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu, aku adalah anak pamanmu telah datang. Hmm. Membanggakan, yeah. Iya. bangga wajar, sambung dengan Nabi Muhammad. Hmm. Didengar oleh pengikut Said eh, Imam apa Harun ar Rashid. Or, pengikutnya pun adalah tambah kagum bahwasanya hmm. pemimpinku adalah ada sambung hmm. sangkut pautnya dengan nasabnya Rasulullah. Yeah, yeah. Iya. Tiba-tiba di samping agak jauh Imam Ali Zainal Abidin juga mengucapkan suara yang lantang dan berkata Assalamu alaika ya Rasulullah ana ibnuka qadja Salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah aku anakmu telah datang Cucu hmm. Lihat Harun, Harun Ar-Rasyid tidak memikirkan hal yang demikian ini Waktu Harun Ar-Rasyid mengatakan anak paman Tak tahunya Imam Ali Zainal Imam Ali Zainal Abidin mengatakan aku adalah anakmu, hmm. cucu, berarti kan lebih dekat. Yeah. Harun Ar-Rasyid tidak berpikir macam-macam, tapi di belakangnya bisik Harun Ar-Rasyid, Imam Khalifah. Kau tahu kenapa Ali Zainal Abidin seperti itu? Itu akan merebut pengikutmu. Hmm. Itu akan merak, apa, mencari pengikut. Dia promo, memprovokasi. memprovokasi. Lihat. Akhirnya berpikir Ar-Rasyid, jangan-jangan iya, tangkap saja Ali Zainal Abidin. Hmm. Setelah itu ditangkap Imam Ali Zainal Abidin dalam riwayat semalam setelah itu Harun Ar-Rasyid menangis dan menyesal. Lihat. Hmm. Artinya apa? Pemimpin itu benar boleh benar orangnya baik akan tapi siapa yang di sekitarnya? Ini hmm, maknanya. Iya, iya, Dengan iya. siapa yang mendukung? Bersama siapa dia bergabung? Ini jadi jangan cukup orangnya soleh rajin sholat umrah setiap bulan, haji setiap tahun, ah, apalagi belum tentu itu. Akan tapi lihat siapa yang mendukungnya, bersama siapa dia. Karena apa? Ini maknanya penting. Jadi rupanya memilih ini juga tidak tidak gampang. Begitu susahnya. Dan lebih dari itu, karena zaman ini adalah zaman membingungkan, di samping kita memilih secara dohir seperti ini, hmm. kita memohon kepada Allah di tengah malam solat istikharah agar kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang betul. Itu sebabnya Nabi iya. Musa berdoa kepada Allah, "Ya belikanlah kepada aku wazir." Nah, betul karena kita harus orang yang di sekitar kita ada ini Musa, sangat ada Harun ya. Ada Musa, ada Harun. <laughs> karena apa? Kita ini susah bisa mendengar langsung ke masyarakat kalau seandainya jadi pemimpin. Hmm. Siapa yang bersama kita? Siapa membisikkan? Yeah. Dan ini pengaruhnya penting sekali. Ada orang baik yang membisikkan tidak baik ke bawah. Artinya kalau dalam konteks politik sekarang ini siapa tim suksesnya? Ah, <laughs> ya, Cepat ya siapa tim suksesnya pendukung. Ya, orangnya mungkin baik tapi orang tim suksesnya baik, itu oportunis iya, ya, iya, <laughs> provokator nah, susah. Benar, benar, ya. baik Bu ya, yang kedua yang tidak kalah penting adalah kenapa ya? Ini kan sebenarnya umat Islam ini potensi sangat ditakuti oleh orang-orang Barat. Kalau umat Islam di Indonesia ini bangkit, ratusan juta umat ini akan bergerak ini luar biasa gitu. Cuma sayangnya sekali lagi sayang kondisi persatuan umat ini satu yang sangat langka gitu. Seringkali satu kelompok dengan kelompok yang lain saling cekcok dan saling gontok-gontokan ya. Jadi bagaimana Bu ya? Sebetulnya kalau kita kembali kepada bagaimana Islam dihadirkan, maka tentunya justru untuk menghindari yu'allifu bainakulubihim. Islam itu datang untuk bersatukan hati Makanya mungkin kok kaidah umum. Setiap kali ada sistem atau manajemen atau cara berdakwah yang hanya memecah belah umat maka ketahuilah itu tidak dari Islam. Itu barangkali kok kaidah umum. Jika ada satu kelompok yang tidak menjaga keindahan kebersamaan di dalam Islam, dikit-dikit mengatakan itu sesat, masuk neraka, ini sesat, masuk neraka, maka ketahuilah maka ini adalah jauh daripada ajaran Islam itu sendiri. Justru malah bagian hawa nafsu ya. Bagian hawa nafsu. Sehingga ada orang berdakwah rupanya yang dilihat adalah dirinya sendiri. Hmm. Belum apa-apa melihat bahwasanya saya yang paling bagus, saya yang paling benar, saya yang sebagainya. Memang kita harus berani mengatakan mana mana kekafiran. Yeah. Barangkali semacam akidah-akidah yeah, yang iya. kafir misalnya Ahmadiyah, ya, kita harus tegas. Ya. Tidak ada basa-basi mengkafirkan Ahmadiyah tidak berani ini barangkali tidak tahu. Ahmad, ini jelas misalnya kita katakan Ahmadiyah keluar dari Islam, hmm. akidah ini keluar dari Islam jelas, tapi hmm. dengan dengan dasar-dasar kata hmm. apa apa data-data ilmiah, argumentasi yang benar akan tetapi di sisi lain dengan kaum muslimin jangan hanya urusan khilaf sepele tiba-tiba anda ahli neraka anda bid'ah bid dan sebagainya. Ini adalah problem di masyarakat ini. Coba Islam di Indonesia itu indah begitu mudahnya tersebar Islam sampai orang ke pelosok-pelosok ya, sampai hmm. jutaan manusia memeluk agama Islam dengan cara apa? Cara keindahan, tidak dengan caci maki. Bahkan lebih banyak istilahnya itu mempermudah segala urusan. Mengeluarkan kekafiran orang dengan sesuatu yang mereka tidak rasa. Tidak harus kita langsung klaim engkau adalah keluar dari Islam inti ini tidak akan terbawa dalam keindahan budaya-budaya adamannya Islamisasi budaya memperindah memperlembut budaya dan dakwah di dalam Islam itu harus indah. Maka di sini barangkali kalau suatu kesempatan kita akan berbicara bagaimana metode dakwah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu nah, Wasallam. Nah itu saya mau tanyakan Bu ya. Bagaimana mungkin seorang Salman dari Persia, hmm. Suhaib dari Romawi, iya. kemudian Bilal dari ah. Afrika, dengan begitu mudahnya takluk di dalam dakwah Nabi. Nah. Itu apa yang menjadi kunci? Baik, di antaranya <laughs> ada tiga hal. Hmm. Nabi Muhammad mengajarkan tiga hal yang paling asasi di dalam menjadi juru dakwah. Pertama yang harus kita fahami menjadi juru dakwah itu bukan monopoli ustadz saja. Kalau Al-Quran menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, engkau adalah sebaik-baik manusia yang dihadirkan di tengah-tengah manusia, ini maknanya adalah bukan kiai saja di situ. Semua umat yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad berhak mendapatkan gelar khaira ummatin ukhrijat. Punya ciri khas bagaimana? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak yang baik, menjauhkan dari yang mungkar. Mengajak yang baik dan menjauhkan dari yang mungkar ini bukan harus ustaz. Hmm. Maka ini semua orang bisa, yang kaya, yang melarat bisa. Maka di sini ada perlu gabungan, kebersamaan, sinergi. Sinergi. Jadi kalau memang orang kaya tidak perlu dia tidak mungkin bisa ceramah, tapi ada bagiannya. Dengan hartanya ini barangkali bisa membuka satu lembaga majelis membiayai yang punya ilmu, yang tidak punya. Makanya guru kami selalu mengingatkan dakwah jangan nunggu kaya, jangan nunggu pinter. Kapanpun Anda hidup, Anda harus berdakwah. Hmm. Jangan nunggu kaya. Iya kalau kaya. Jangan nunggu pinter. <laughs> Iya kalau pinter. Akhirnya tidak mendapatkan khairah ummatin ukhrijat linnas. Akan tapi nunggu suci ya. Jangan. Jadi apapun yang Anda miliki dari kemampuan Anda Anda lakukan. Barangkali ada ayah orang yang datang, aku aku tidak punya duit dan tidak punya ilmu. Bisa mau ngapa? Nggak bisa apa-apa. Masa membersihkan karpet masjid tidak bisa? <laughs> Menjaga parkir tidak bisa? Ketahuilah menjaga parkir dengan niat tulus benar, ketahuilah itu bisa duduk dengan ustadznya yang di mimbar. Hmm. Karena ketulusan. Jadi dakwah ini masya Allah harus ada kebersamaan. Inilah yang menjadikan nanti indah. Semuanya akan bergabung dalam dunia dakwah. Kemudian eh, prinsip yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad adalah yang pertama ini. Dakwah itu adalah lihatlah orang lain sebagai lahan pahala. Ini lihat. Artinya apa? Semua orang yang merasa dirinya juru dakwah melihat dirinya butuh kepada orang lain. Jangan mengatakan orang lain butuh kepada saya. Jangan dibalik lihat. ya. Jangan dibalik. Lihat, ini makna yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi lihatlah orang lain sebagai lahan pahala. Artinya apa? Semakin bandel akhirnya semakin besar pahalanya. Semakin sabar, tabah, tidak putus asa. Tetapi lihat, di saat di dalam berdakwah melihat orang lain atau melihat kelompok atau melihat satu organisasi atau melihat apapun sebagai, sebagai pesaing. lahan pesaing atau sebagai lahan cari duit lihat. Oh, iya. Di saat tidak berhasil ditinggal. Tidak okay, putus asa. Yeah. Akan tapi lihatlah sebagai lahan pahala maka dia akan santun lihat. Dari rumus yang diberikan oleh Rasulullah ini akan santun. Istrinya kok bandel? Berarti pahala peluang semakin dakwah. gede, peluang dakwah bagi saya. Berarti saya harus lebih telaten lagi. Suamiku kok begitu? Jadi tidak ada yang tertinggal nanti, tidak ada orang berlalu di hadapannya kecuali akan dijadikan olehnya sebagai lahan pahala. Ini yang pertama hmm. dan tidak boleh dilupakan yang menjadikan orang tidak mudah putus asa, senantiasa ia berjuang dan senantiasa berpikir. Biarpun ia tidur jangan dianggap tidur akan tapi berpikir bagaimana esok pagi saya bisa mengingatkan putriku yang tidak benar. Bagaimana tetanggaku besok jadi baik. Terus hmm. di dalam perjalanannya akan selalu berpikir karena apa? Lahan pahala di iya, hadapannya. Iya, iya. Ini yang pertama barangkali. Suatu saat harus ada pembahasan khusus masalah ini. Dan yang kedua adalah lihatlah orang lain dengan mata kasih dan cinta. Lihat kalau sudah dakwah melihat orang lain dengan mata merendahkan, itulah hmm. problem hmm. yang Anda sampaikan tadi. Hmm. Problem ribut, keributan. Belum apa-apa hmm. sudah mengatakan ini jelek, ini kelompok enggak oh, benar, masuk neraka. Dulu, dari cinta Jadi apa rasa kasih. Bahkan seandainya orang itu bejat seperti apapun, lihatlah. Lihatlah dengan mata kasih itu yang menjadikan Anda tergerak di tengah malam Anda menangis memohon kepada Allah. Supaya mendapatkan hidayah. Iya, barangkali kita perlu jujur. Hmm. Perlu jujur saat ini siapa di antara kita yang di saat melihat pelacur di pinggir jalan, atau anak mabuk di perempatan rumah. Hmm. Siapa di antara kita yang mendengar suara ini, lalu mengangkat tangan dan terenyuh, lalu mohon ya Allah berikan petunjuk kepada hmm. mereka itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Hmm. Atau dengan kesombongan kita yang pakai jubah dan imamah hmm. atau pakai kopiah, hm, kasihan itu orang gak karu-karuan hidupnya. Eh, hmm. mana yang pernah ada di hati kita? Kita sering merendahkan hmm. orang lain, merasa surga sudah kita miliki. Ini yang menjadikan orang dakwahnya tidak serius. Akan tapi kalau kita melihat orang lain dengan mata kasih, lihat semuanya akan jadi indah. Dan ketahuilah, semakin dakwah ini dihadirkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak ada orang yang takut dengan dakwah Islam. Subhanallah. Masya Allah ini. Jangan rendahkan orang ya, lain. Jangan rendahkan Karena dakwah ini mengajak bukan mengejek. Bukan mengajak. Betul. Mencuci hati manusia bukan mencaci. Ya, baik kita akan ya, sambung baik, Bu ya baik. Eh, pada setelah sesi ini. Sahabat Rasa FM, kita masih bersama di dalam SDS Sahabat dan Solusi edisi spesial. Perlu saya sampaikan juga, saya saat ini bersama dengan Buya Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah di Cirebon. Dan kita tengah membahas tema tentang indahnya Islam di dalam dakwah sehingga mampu menyejukkan dan meneduhkan umat. Dan tadi beliau sudah menyampaikan bahwa pola dakwah Nabi itu adalah partisipatif, mengajak semua pihak untuk ikut serta menjadi bagian daripada solusi. Ada satu ungkapan, if you not, you are not part of problem, if you are not part of solution, it means you are part of problem. Ada satu ungkapan, kalau Anda bukan menjadi bagian dari solusi, Anda merupakan bagian dari masalah. <laughs> Maka perlu kita menjadi bagian daripada solusi apapun yang kita punya kita gunakan untuk lahan dakwah. Kemudian beliau juga tadi menyampaikan, lihatlah orang lain sebagai lahan dakwah, sebagai peluang untuk beramal soleh. Dan yang ketiga tadi beliau juga menyampaikan, lihatlah orang Islam dengan mata kasih dan cinta. Artinya, nahnu du'at walas nakudot, Kita ini mengajak bukan menghakimi manusia. Uh, Bu ya, terlepas dari apa yang sudah disampaikan pola dakwah Nabi yang begitu luar biasa disampaikan kepada umatnya sehingga mampu melahirkan orang-orang yang berkelas Abu Bakar, Umar, Ali, dan Uthman kita ternyata akhirnya menemukan satu satu titik temu bahwa kepemimpinan tidak akan terjadi, persatuan umat tidak akan terjadi, kesejahteraan tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari pola pendidikan yang benar di rumah tangga. Baik. Bagaimana ya indahnya Islam dalam seperti pendidikan rumah tangga ini? Itu diantara yang harus kita tekankan. Barangkali orang sibuk mencari solusi. Kami gambarkan sebuah aliran air. Kalau aliran air yang kotor itu. Kita coba bersihkan, tapi di ujung sana, di dekat mata airnya tidak pernah kita bersihkan, hmm, yeah, maka yeah, tidak yeah, akan yeah. bisa. Iya. Dan mata air yang sesungguhnya di dalam pendidikan ini adalah rumah. Hmm. Sebelum adanya universitas-universitas. Maka di antara program dakwah yang ingin kami tekankan adalah bagaimana membina keharmonisan rumah tangga. Ini adalah hal yang sering dilupakan. Kadang-kadang justru seorang wanita sekolah tinggi-tinggi ternyata bukan untuk anaknya. Mohon maaf. Sehingga anaknya pun ternyata harus dengan mohon maaf seorang yang kerja di rumah, Bantu. tidak punya pendidikan. Ya. Ini adalah satu hal yang ironis, unik. Ya, ironis. Ya, betul. Karena semestinya ilmunya adalah pertama kali adalah untuk putra yang akan meneruskan. Artinya gini Bu ya, tidak sama antara seorang ibu yang berkelas doktor oh, iya. berkelas iya. Eh, SMA ya, yang mendidik anak lebih berkualitas, tapi digunakan untuk karirnya. Ya. Ah, ah ini. Maka dari itu pendidikan rumah tangga ini penting pendidikan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Ini harus ada silsilah juga yang khusus. Membina keharmonisan rumah tangga ini sebetulnya mukotimah. Menjadikan anak ini tidak lepas sekarang kita bayangkan kalau di rumah kerjaannya berantem seorang bapak dengan seorang suami istri, berantem, akhirnya anak jenuh mau mau pulang ke rumah akhirnya malas-malasan. Hmm. Waktu ditanya temannya kenapa engkau gak pulang? Ntar di rumah ibu bapak ibu masih main sinetron ya, masih berantem. Akhirnya mampir di pinggir jalan, di perempatan jalan, akhirnya bertemu dengan teman-teman yang tidak baik. Hmm. Akan tapi lihat jika di rumah tangga menemukan suami istri saling menghargai, saling menghormati, lihatlah anak mau terlambat lima menit sudah bingung, pusing. Maka keindahan ini sebetulnya akan terbaca oleh jiwa sang anak, akan terbaca oleh karakter anak karena karakter itu mencuri. Kalau bapak ibunya kerjaannya berantem dan seterusnya maka tidak akan bisa biarpun di luar dididik oleh orang-orang kaya hmm. seperti apapun pulang pun ke rumah figur yang seharusnya dikagumi adalah figur yang menjadikan dia rendah. Maka dari itu pendidikan rumah tangga ini adalah sangat penting. Dan pendidikan rumah tangga itu panjang ceritanya tidak hanya di saat orang menikah baru mendidik, tidak. Mulai dari memilih, ya itu adalah harus ada pendidikan, memilihkan ibu buat anak-anak kita, memilihkan bapak buat anak-anak kita yang benar. Hmm. Ini adalah hal yang amat penting. Jadi pendidikan di rumah ini adalah kunci keberhasilan untuk di luar. Jangan dianggap orang-orang besar itu adalah keluaran dari universitas. Imam Syafi'i mendidik adalah seorang ibunda. Rabi'atul Rawi seorang ibunda. Jadi di rumah tangga yang indah, harmonis, takut kepada Allah. Maka disinilah orang akan uh, terdidik, terbiasa dengan kebaikan. Karena saat anak anak mulai bertumbuh kembang itu di saat usia-usia kecil itu adalah mudah untuk dibentuk. Baru nanti punya kebiasaan baik. Mau masuk sekolah lihat. Pengaruh sekolahan yang tidak baik tidak banyak mempengaruhinya karena apa di rumah dia sudah terbiasa dengan pendidikan yang baik. Jadi di sini adalah madrasatullah fil usrah. adalah rumah hmm. ini paling penting. Jadi keharmonisan jangan sampai kita menikah. Bayangkan hidup rumah berantem belum ada. Hmm. Sepanjang hidupnya berantem. Sepanjang hidupnya adalah olok-olokan saja. Coba bayangkan, jika ada seorang anak pulang ke rumah, hendak bersalaman dengan sang ayah, tapi kata sang ayah apa? Salaman dengan umi dulu nak. Hmm. Kata sang umi apa? Waktu hendak bersalaman dengan umi, uminya bilang, salaman dengan abah dulu dong. Hmm. Anak bingung, tapi bingungnya anak adalah bingung kehormatan. Hmm. Akhirnya oh antara bapak dengan ibu saling menghargai. Kompak ya? Kompak. Hmm. Jangan ibunya memarahi tak tanya bisik-bisik. Memang begitu nak bapakmu nak. Nah, gimana anak bisa yeah. baik? Atau sebaliknya, bapaknya keras, Ah, ibunya keras, tatanya bapaknya bukakan jendela, jendela buat anaknya yang terlambat. Hmm. Ya ini adalah tidak benar. Maka kekompakan. Tapi ingat, semuanya harus dibangun dengan keindahan. Hmm. Jadi harus dan juga kepada orang tua jangan merasa bisa mendidik anaknya. Ini adalah merasa lemah itu adalah yang menjadikan orang kuat. Artinya kita perlu bantuan. Makanya kita titipkan kepada guru-guru kita. Hmm. Kita jangan kalau nyekolahkan anak hanya sekedar disekolahkan, perlu kita titip guru anak saya ini hmm. bagaimana. Jadi jangan merasa mampu mendidik anak ini adalah termasuk yang menjadikan kita kuat. Hmm. Ustadz pinternya kayak apa tidak mampu. Akan tapi jangan ditinggalkan. Hmm. Ini harus kita pegang anak kita sendiri, kita pantau sampai ada kedekatan hati. Kedekatan hati jangan sampai ilmu kita adalah hanya untuk orang lain sementara anak kita tidak mendapatkannya. Dan lebih dari itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal yang amat penting. Jadi intinya memang pendidikan di dalam rumah tangga adalah jangan diabaikan. Ini Bu ya, di antara sekian banyak buku-buku yang saya baca yang cukup favorit saya adalah membaca tentang biografi orang-orang sukses, terutama ya. ulama-ulama. Ya. Ya. Ya. Tapi yang menarik Bu ya, di antara kesuksesan mereka, entah itu seorang ulama atau pemimpin, justru malah nggak dikenal siapa istrinya dan siapa ibunya. Ini menarik. Saya pikir kalau mereka juga dikenal istri dan ibunya mungkin terjadi pertarungan kepentingan. Mereka rela mengalah. Udahlah, biarkan saya mensupport suami saya, saya mensupport anak saya supaya menjadi anak yang luar biasa. Apa yang mendasari ini? Memang karena pekerjaan rumah itu sebetulnya lebih sulit daripada pekerjaan di luar. Hmm. Karena problem kalau seorang ibu ini kalau tidak tangguh dan kuat, putus asa, mencari hiburannya adalah tidak benar, ngerumpi dan sebagainya. Maka seorang ibu ini sebetulnya mempejuang besar. Sehingga waktu Rasul waktu ada wanita tanya kepada Rasulullah, "Ya Allah, jihad, ya Rasulullah, jihadnya seorang wanita bagaimana?" Di rumah dengan keluarganya adalah sudah jihad. Hmm. Karena itu berat memang. Hmm. Berat, maka karena berat jangan ditinggalkan. Yeah. Karena disinilah yang akan memencetak. Lelaki laki besar. asasia. Wadifa asasia. Hmm. Nah, jadi tugas terpenting seorang ibu adalah di rumah. Adapun menjadi wanita karir, Islam tidak melarang nah, jadi ya. wanita karir. Akan tapi menjadi wanita karir itu adalah solusi untuk sebuah problem. Barangkali suaminya tidak bisa memenuhi. Hmm. Nah, sekarang wanita sehat akalnya suruh milih. Anda wahai wanita, pendengar sahabat, sahabat Ras FM yang kami cintai. Anda seorang wanita Mana yang lebih Anda pilih? Anda mendapatkan seorang suami yang memuliakan Anda, memenuhi kebutuhan Anda, sampai Anda tidak perlu sibuk ke sana kemari, tapi Anda hanya sibuk dengan putra-putri Anda. Atau Allah akan menjadikan suami Anda orang berhasil, tapi pun demikian Anda harus capek di luar mencari duit. Suruh pilih mana kira-kira? Pilih Tentu pertama, pilih yang pertama. wanita sehat. Akan tapi lihat, jangan ditutup kemungkinan seorang wanita di saat menemukan suaminya lemah di dalam hal ekonomi, tapi wanita bangkit untuk membantu suami, bukan untuk menyombongkan. Artinya, seorang wanita boleh bangkit menjadi wanita karir, tapi ingat, di sini adalah bukan sesuatu yang dibebankan kepada wanita. Karena Islam memuliakan wanita. Kalau di barat lihat mulai hal, mulai wanita mulai bisa kerja yang dipikir adalah dirinya sendiri. Sementara di dalam Islam wanita sangat dimuliakan sampai urusan nafkah suami yang bertanggung jawab. Jadi wanita menjadi wanita karir itu bukan kewajiban. Lihat, akan tapi itu hanya kemuliaan saja. Ingat makna kemuliaan di sini bukan hanya orang ingin memperbagus bajunya, bukan ingin sombong hmm. kepada yang lainnya, tapi ingat makna kemuliaan. Hmm. Misalnya apa? Menopang keluarganya yang kekurangan, hmm. membantu suaminya yang tidak bisa memenuhi. berarti dia bersedekah untuk suaminya. Bersedekah. Untuk suaminya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita melara, wanita menemukan suaminya adalah tidak punya kerjaan, fakir. Hmm. Akhirnya sang wanita ini ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami tidak bisa memberikan nafkah kepadaku. Hmm. Lalu Nabi Muhammad bertanya, lalu dengan dirimu sendiri bagaimana? Alhamdulillah ya Rasulullah kalau saya masih punya pohon, pohon korma, tapi masa hidup saya terus begini. Hmm. Dijawab oleh Nabi Muhammad boleh dua pilihan. Yang pertama, engkau boleh minta cerai. Hmm. Nah, berat tapi ya, hmm. boleh minta cerai. Karena apa? Urusan nafkah kewajiban bagi suami. Kalau suami tidak bisa memberi nafkah, istri berhak meninggalkannya hmm. dengan cara yang benar. Hakim yang menceraikan nanti. Yang kedua adalah engkau yang memberi nafkah Lihat, ini pendidikan Rasul untuk menjadi wanita karir. Engkau yang memberikan nafkah. Tapi lihat, yang diiming-iming oleh Nabi Muhammad adalah pahala. Engkau mencari nafkah, engkau memberi nafkah dan engkau akan mendapatkan tiga pahala. Pahala menyenangkan suami, pahala menyambung silaturahmi dengan anak ya, pahala sedekah. sedekah. <laughs> Lihat tiga pahala ini terkumpul hmm. sehingga wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, biar aku saja yang memberi nafkah, tidak usah aku minta hmm. cerai." Lihat. Ini makna. Bu ya, kita hmm. untuk sukses rumah tangga perlu model ya, model yeah. sukses rumah tangga. Hmm. Saya ingin nanti di setelah intermezzo sebentar nanti eh, kita mendapatkan gambaran dari dari Bu ya tentang bagaimana contoh ambil contoh eh, Imam Syafi'i, bagaimana beliau menjadi sukses yeah dalam kehidupannya tidak lepas dari peran orang tua mendidik beliau itu ya, seperti ya, apa kita ya. bisa dapatkan kisahnya sedikit. Baik, sahabat RSFM jangan kemana-mana kita akan tetap kembali lagi dalam Sahabat dan Solusi. Sahabat RSFM, Alhamdulillah kita masih kembali dalam Sahabat dan Solusi dalam edisi spesial Indahnya Islam di dalam dakwah dan kita membahas sudah sampai pada bagaimana membangun indahnya rumah tangga sehingga mampu melahirkan para pemimpin-pemimpin yang luar biasa menghasilkan persatuan umat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Masih bersama Bu Yahya tadi sampai kepada satu kisah yang ingin kita dapatkan dari beliau tentang bagaimana seorang ulama yang begitu sangat luar biasa dan kita muliakan yaitu Imam Syafi'i sebagai mazhab yang paling banyak dipakai di Indonesia. Tentunya kita perlu mengetahui bagaimana seorang Imam Syafi'i ini dilahirkan dan bagaimana dia dididik oleh orang tuanya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dibesarkan oleh seorang ibu. Bayangkan, hmm. dahsyat. Mulianya sudah yatim ya. ya. Seorang ibu yang betul-betul menjaga tidak akan memberikan kepada putranya kecuali yang halal. Hmm. Sehingga masya Allah wasiat-wasiat ibunda Imam Syafi'i adalah selalu wasiat kemuliaan. Sampai Imam Syafi'i belajar di Mekah. Setelah belajar di Mekah, mendapatkan ilmu yang banyak. Hmm. Akhirnya dikirim ke, oleh ibundanya, lihat, hmm. dibiayai, hmm. berusaha menjadi wanita yang mencari duit hanya untuk kemuliaan okay, iya, iya, anaknya. Akhirnya belajar di Irak. Setelah belajar di Irak ini, Imam Syafi'i masyhur di Irak. Menjadi orang alim di Irak, akhirnya ibunya Imam Syafi'i setiap haji di Mekah karena rumahnya di Mekah, selalu mendengar orang-orang dari Irak itu membawa rombongan tuh setiap di pengajian selalu menyebut berkata Syafi'i, berkata Syafi'i. Sampai ibu ini bilang, "Syafi'i siapa itu?" Belum tahu kalau itu anaknya. Syafi'i itu adalah orang dari Mekah, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia adalah orang paling besar saat ini di Irak. Ibunya menitikkan air mata. Kemudian menitipkan pesan kepada rombongan, sampaikan kepada Syafi'i kalau aku ibunya menantinya. Ya. Sesampai berita ini kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu disampaikan kepada Imam Syafi'i akhirnya Imam Syafi'i tidak menunda waktu karena dipanggil ibundanya lihat tidak memikir oh, makom saya di sini majelis saya paling besar di sini dipanggil ibu oh, enggak ditinggalkan akhirnya Imam Syafi'i waktu itu dititipi oleh Irak dengan orang orang Irak dengan 70 kendaraan 70 onta dengan kekayaan hadiah yang diberikan sampai terkumpul 70 onta akhirnya dibawa oleh Imam Syafi'i Akhirnya sebelum Imam Syafi'i masuk Mekah mengirim utusan. Setelah mengirim utusan kepada ibunda Imam Syafi'i mengetuk pintu ke rumah ibunda Imam Syafi'i. Akhirnya ibunda Imam Syafi'i bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah putusan utusan putramu Syafi'i." Syafi'i di mana? Syafi'i di depan di, di luar kota sebentar lagi mau masuk. Syafi'i bawa apa? Ibu, berbahagialah putramu sekarang membawa 70 onta dengan kain dengan makanan dan sebagainya. Apa ibunya menjawab? Katakan kepada Safi'i tidak boleh masuk Mekah. Aku tidak pernah mengirim Safi untuk mencari itu. Akhirnya disampaikan kepada Imam Safi Imam Safi menangis dan semua hartanya waktu itu dibagikan orang di luar Mekah. Akhirnya disampaikan kepada ibundanya, sampaikan kepada ibu aku Allah datang. Lalu ibunya bertanya, apa yang dibawa Syafi'i? Ilmu. Akhirnya masuklah Imam Syafi'i dan dipeluk oleh ibunya. Tapi sebelum masuk pintu rumah ternyata ibu ibunya ngomong begini, "Ya Syafi'i, sebetulnya aku tidak ingin ketemu kamu di dunia, aku ingin ketemu di akhirat." Lihat dahsyatnya seorang ibu. Jadi, pertemuan di akhirat ini yang diutamakan. Jangan hanya kita peluk di hmm. dunia. Kadang-kadang kita nyekolahkan anaknya saja bingungnya setengah mati. Mau nyantrikan anaknya bingung. Ida, ibunya Imam Syafi'i lihat. Pertemuan di akhirat lebih diutamakan. Tetapi Allah lebih cinta. Allah lebih mencintai mereka masih ditemukan di dunia melihat anaknya seorang alim. Ini adalah Imam Syafi'i. Lihat ibu yang tegar, ibu yang kokoh, ibu yang selalu mencarikan yang halal, ibu yang tidak mengharap dari anaknya kecuali kemuliaan. Tapi kalau sudah ibu mengharap dari anaknya keuntungan, duit dan sebagainya, lihat pendidikannya pun tidak normal. Akhirnya lihat ibu menjadi tidak bisa marah kepada anaknya hanya karena ingin di masa tuanya dirawat oleh sang anak. Salah, seorang hmm. ibu mendidik anak hanya ingin dirawat, Ha, hmm. belum tentu dirawat oleh sama anaknya. <laughs> Tapi didiklah anak kita ini menjadi anak yang mulia yang bakal memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Berarti yang luar biasa adalah uh, nenek dan kakek dari Imam Syafi'i. Pandai memilihkan iya, calon pandai. ibu, nah, <laughs> calon ibu untuk an mencari. bakal cucunya. <laughs> Ya, ya termasuk ada orang datang pada Sayyidina Umar anak kecil ya khalifah, apa kewajiban seorang bapak kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Dijawab, milih ibunya yang benar. Jadi memilih ibu Sudah yang dari benar. Ya? visioner. nah, <laughs> nah. Dan juga uh, uh, dan juga diantaranya pendidik-pendidik yang baik seperti Sayyidat Khadijatul Kubro ini harus kita hadirkan. Memang kita harus mencari bagaimana pembina-pembina rumah tangga, pendidik anak yang dahsyat, ibunya Robiatul Roy. Kalau Sayyidah Khadijah punya rumus di dalam menciptakan keindahan rumah tangga, hmm. satu kalimat yang sederhana. Hmm. Waktu ditanya Khadijah alangkah senangnya engkau bersuamikan Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Hmm Alangkah bahagianya, alangkah senangnya engkau bersuamikan Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Wahai saudari-saudariku, sungguh nah ini selama aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad. Tapi yang aku pikir adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Lihat, maksudnya berjuanglah Anda untuk pasangan Anda. Jangan memanfaatkan. Jangan memanfaatkan pengabdian, akan tetapi semua dari kita harus berusaha untuk mengabdi kepada pasangan kita. Ini nanti yang akan dibaca oleh anak. Bayangkan seorang bapak yang mengelatini sang ibu, sang istri, seorang istri melatini sang suami. Lihat, anak akan mau tidak mau akan menjadi abdi bagi orang tuanya. Maka di antara pendidikan yang harus dihadirkan adalah yang ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu ya, kita ternyata sudah berbicara cukup luas bicara tentang pemerintahan, kita bicara tentang masyarakat, kita bicara bangsa, kita bicara pemimpin dan perasaan umat yang begitu besar ruang lingkupnya, tapi ternyata akhirnya semua itu ditentukan oleh bagian yang paling kecil miniaturisasi rumah miniaturisasi pemerintahan adalah rumah tangga eh, ketika kita mampu membangun rumah tangga yang mulia dan indah maka akan berdampak kepada pemimpin yang indah umat yang indah masyarakat yang indah Bu ya, sebelum kita membahas nanti di segmen yang terakhir, ada satu hal yang ingin saya dapatkan dari Bu ya mengenai kata indah ini sendiri di dalam pembahasan Quran dan hadis supaya tidak salah dalam memahami arti indah karena ada satu hadis mengatakan sungguhnya Allah indah suka pada yang indah seperti apa bentuk indah itu sebenarnya Bu ya? Hmm, indah itu tidak lepas dari makna hikmah yang pernah disampaikan oleh Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah itu bisa kita artikan indah artinya apa? Hikmah itu tepat, hmm. dosisnya itu pas. Hmm. Jadi berdakwah itu tidak boleh dosisnya kurang atau kelebihan. Artinya dakwah itu tidak harus lemes terus, hmm. bukan harus kasar terus. Akan tapi dengan siapa kita berdialog, dengan siapa kita berbicara. Lihat kalimat sama, tapi di saat kita sampaikan ke orang tua berbeda di saat kita sampaikan kepada anak. Ini adalah namanya indah. Bagaimana menempatkan kalimat? Maka dakwah yang paling diutamakan Rasulullah adalah dengan bil hikmah. Hmm. Hikmah itu adalah cerdas, cermat, tepat yang menjadikan indah. Hmm. Jadi tidak ada caci maki di sini, hmm. tidak ada olok di sini. Akan tapi sebelum orang berdakwah dia akan mencermati masyarakatnya seperti apa, keadaannya seperti apa. Makanya Rasulullah itu kalau memasuki satu negeri itu lalu memberi utusan dulu sambil mencermati seperti apa oh, iya, masyarakatnya iya. seperti itu. Jangan sampai dipetakan kita dulu ya. dipetakan dulu. Jadi jangan sampai kita itu berbicara tentang orang masalah zakat masuk rumahnya orang kaya kita bicara zakat padahal dia sudah bayar zakat tersinggung. Hmm. Ibaratnya begitu. Jadi di sini harus ada kecerdasan seorang dai. Bahkan kalau seorang dai sudah tidak mengambil hikmah, maka sesungguhnya dia telah mematahkan umat itu sendiri, menghancurkan umat sendiri. Makanya menjadi juru dakwah ini dituntut kecerdasan, dituntut hikmah, maka hikmah dan kecerdasan inilah yang secara otomatis menghadirkan namanya dakwah itu adalah indah. Indah itu adalah siapapun yang mendapatkan sentuhan dakwah itu akan merasa puas. Biarpun dia belum bisa masuk bersama kita, tetapi dia tidak tersinggung. Hmm. Ya, karena Islam tidak main singgung. Ibaratnya ada seorang Kristiani orang mendengar omongan ahli dakwah yang indah dia tidak akan tersinggung. Dia akan berpikir karena hidayah nanti. Fitrahnya baru nah, disentuh. Dia tersentuh. Maka keindahan ini yang harus kita kita hadirkan dalam sisi ah dakwah. Barangkali tadi yang kami isyaratkan melihat orang lain sebagai lahan pahala ini akan menjadikan orang selalu indah, tidak putus asa, tidak marah-marah, tidak mudah mencaci dan juga melihat orang lain dengan mata kasih ya ini dan kemudian tadi yang ada yang terlupakan yang menjadikan sangat indah di dalam berdakwah itu adalah yang ketiga tadi adalah orang harus mengoreksi ke dalam diri koreksi ke dalam diri ini paling penting bagi juru dakwah. Karena kami kukuhkan tadi Anda semua sahabat ras, Anda adalah juru dakwah semuanya. Tidak ada yang tertinggal karena kuntum khaira umatin sebaik-baik umat semuanya yang ustadz yang bukan ustadz adalah juru dakwah dengan kemampuan masing-masing. Akan tapi lihat di dalam berdakwah agar semakin indah yang ketiga adalah koreksi diri. Terjadi zaman Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad Rasulullah itu selesai peperangan, kebiasaan beliau memilah-milah mayatnya orang kafir dan memilah mayatnya orang muslim. Suatu ketika terhentilah Nabi Muhammad kepada satu mayat orang yang Nabi Muhammad seolah-olah kenal tetapi lupa. Sehingga dibolak-balik dengan tongkat beliau. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, aku seperti mengenal mayat ini. Ini siapa?" Karena begitu sering melihatnya Rasulullah kepada mayat ini. Akhirnya para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kau tidak kenal? Engkau sangat mengenalnya. Siapa ini?" Dijawab oleh para sahabat, "Itu adalah orang yang melemparmu dengan kotoran unta. Dia yang melukai hmm. punggungmu dengan tombak. Dia dia orang yang selalu ingin membunuhmu ya Rasulullah." Dia apa Nabi Muhammad? Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat mayat tersebut dengan menitikkan air mata yang seketika itu disambut oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ini orang memusuhimu, memerangimu, meninggal, sudah mati, kenapa engkau menitikkan air mata?" Hmm. Dijawab oleh Rasulullah, Aku menyesali diriku sendiri. Aku tidak menyesali kematiannya. Gitu. Aku menyesali diriku kenapa orang ini setiap hari melihatku, setiap hari dengar omonganku, setiap hari bergaul denganku kok orang ini tidak terbawa. Hmm. Apakah ada omonganku yang kurang indah? Apa ada tata caraku yang kurang menarik? Hmm. Apa akhlakku ada yang kurang mulia? Lihat, Nabi Muhammad sudah sangat mulia di dalam, sudah sangat benar di dalam menyampaikan paling indah akhlaknya. Tapi pun demikian masih koreksi dalam diri sendiri. Maka para ustadz harus menjadi indah. Di saat melihat jamaah belum pada tobat, jangan lalu berkata dasar jamaah kepala batu. Hmm. Oh bukan, barangkali kita ustadznya yang belum memberi contoh. Mungkin kalimat kita belum indah, mungkin penyampaian kita kurang menarik. Ini adalah satu poin yang paling penting bagi ustadz selalu koreksi diri. Para juru dakwah selalu koreksi diri, maka akan hadir dakwah nanti adalah dengan segala keindahan kemudahan. Subhanallah. Sahabat Rasa FM, kita akan kembali nanti di segmen terakhir di 5 menit terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan Buya bahwa benar indahnya Islam di dalam dakwah itu luar biasa. Sahabat Rasa FM, alhamdulillah kita sudah berada di segmen terakhir, tidak terasa sudah hampir satu jam kita bersama beliau dengan Bu Yayah ya pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Kita sudah banyak bercerita, berdiskusi, berdialog tentang indahnya Islam dalam masalah kepemimpinan, indahnya Islam dalam masalah persatuan umat, indahnya Islam dalam membangun sebuah kesejahteraan yang akhirnya semua itu bermuara kepada pendidikan di rumah tangga. Betapa pentingnya rumah tangga yang indah sehingga mampu melahirkan anak-anak yang berkualitas dan anak-anak yang mampu dibanggakan oleh umat sebagaimana dikatakan Allah kurotayun. Nah di segmen terakhir ini kita ingin mendapatkan pesan-pesan penting. Justru inilah menjadi satu istimewanya acara kita bahwa di bagian terakhir ini beliau sudah mencoba merumuskan suatu pesan-pesan kepada kita yang insya Allah pesan ini menjadi satu bekal yang berharga bagi kita di dalam membangun sebuah rumah tangga yang indah. Dan insya Allah kita tidak berhenti sampai di sini. Mohon doanya insya Allah sedang dalam proses Buya akan memberikan satu acara yang reguler bersama sahabat Ras FM dalam bentuk yang berbeda. Baik Buya, di yang akhir ini segmen akhir ini kita ingin mendapatkan beberapa poin-poin penting yang bisa menjadi catatan bagi para suami istri, bagi para ayah dan ibu dan calon <laughs> calon ayah dan ibu yang begitu banyak yang ada di luar sana. Insya Allah menjadi sebuah perhatian buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita sederhanakan dalam kesempatan ini. Kalau Nabi Muhammad pernah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in wa nafsi lati baina Tidak sempurna iman seseorang kecuali telah mencintaiku, aku di sini Nabi Muhammad, melebihi dari mencintai orang tua, anak dan manusia semuanya bahkan melebihi dari dirinya sendiri barangkali di perkenaan dengan bulan yang mulia ini ya, kita ingin bahwasanya ternyata kegagalan kita semua di dalam meraih sebuah cita-cita baik itu kepemimpinan atau keindahan rumah tangga adalah di saat kita jauh dari suri tolak dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi hmm. Wasallam. Artinya karena tidak ada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yang melebihi dari diri kita sendiri dan keluarga. Maka ini yang perlu kita hadirkan. Maka penanaman kecintaan kepada Nabi Muhammad kita harus sehingga lihat, yang kita contoh di dalam rumah, di dalam mendidik anak, di dalam marah, di dalam bertemu dengan musuh adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita jadikan contoh dan di, di dalam menyelesaikan masalah seperti apapun lihat ada di dalam diri Nabi Muhammad. Tapi ingat, Kalimat ini lagi-lagi adalah seperti kalimat yang sering diumbar tetapi tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Nih, Nabi Muhammad suri teladan, Nabi Muhammad suri teladan, Nabi Muhammad suri teladan. Alangkah banyaknya kalimat ini kita perdengarkan, maka silsilah kita nanti akan kita hadirkan dalam alam nyata. Artinya beginilah suri teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Jadi intinya adalah harus kita kembali kepada suri teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyelesaikan problem-problem, termasuk tadi masalah dakwah di saat semua orang sudah keluar dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad tidak akan indah. Bahkan hmm. bisa kita balik, semua yang tidak indah tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad. Hmm. Semua yang tidak indah tidak, tidak pernah diajarkan, tidak mungkin Muhammad. diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tadi Nabi Muhammad uh, di dalam contoh di dalam keluarganya, hmm. kemesraan di dalam keluarga, kemesraan bersama sahabat. Lihat kemesraan dalam keluarga. Lihat Nabi Muhammad sebagai contoh kesimpulannya. Nabi Muhammad kalau makan bagaimana? kalau makan dengan Siti Aisyah selalu bagi di mana tangan Siti Aisyah menempel di makanan setelah itu ditumpangi oleh tangannya Rasulullah. Di mana bibir Siti Aisyah menempel di gelas diputar oleh Rasulullah, bibir Rasulullah ke gelas yang ditempel oleh bibirnya Siti Aisyah. Dan dengan sahabat-sahabat beliau bagaimana Rasulullah saat menyembelih kambing, lihat hmm. Alangkah indahnya. Semua para sahabat mengatakan, aku yang memotong ya Rasulullah, aku yang menguliti ya Rasulullah, Oke yang ini. Rasulullah mengatakan, aku yang akan cari kayu bakar. Kata sahabat Nabi, jangan biar kami yang hmm. melakukan ya Rasulullah. Oh tidak, biar kami merasakan sama-sama. Lihat hmm. akhlak yang sangat yeah. mulia. Iya. Jadi uh, ini adalah barangkali kalau harus kita jabarkan dalam waktu singkat tentang akhlak Nabi tidak mungkin akan tapi keindahan dakwah yang akan kita hadirkan nanti tidak lepas daripada apa yang dihajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan jauhnya kita dari suri dan Nabi Muhammad maka akan jauh dari kebenaran termasuk mohon maaf kalau anak kita mau beli baju jangan banyak ngomong repot. Nak, kalau beli baju yang begini-begini gak faham. Nak, jika engkau, engkau beli baju, hadirkanlah Rasulullah bersamamu memilih baju. Lihat. Milih baju kayak mana? Anak putri kita umur 17 tahun, kita kasih duit tak taunya beli baju. Yang diingat adalah Orang yang bajunya nggak karu-karuan bakal beli kayak begitu. Tapi kalau kita ingat kena, jangan mengambil satu potong baju kecuali kecuali kamu ingat Rasulullah. Lihat, ini adalah makna. Hmm yang harus kita hadirkan. Maka kedekatan kepada Rasulullah ini yang akan menghantarkan segala kemuliaan. Tidak ada pintu keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali melalui pintu Rasulullah. Alhamdulillah. Sampailah sahabat Ras FM di program segmen terakhir. Kita sudah banyak mendapatkan mau izoh hasanah dan juga nasihat-nasihat dan terakhir dikunci dengan beberapa pesan-pesan penting dan intinya adalah kalau Anda ingin mendakwah, mendakwahi Islam itu indah, maka tidak ada lain kecuali menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita dalam berdakwah. Dan tentu saja jika Anda ingin sukses dan ingin bahagia, ikuti saja jalan orang yang sudah pasti sukses dan bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sukses itu penting, menjadi bahagia jauh lebih sukses. Sampai jumpa pada solusi sahabat dan solusi yang akan datang setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9 pagi bersama saya Reza Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.